Kemudian beliau memulai perjalanan menuju kota Madinah sampai di daerah suku Bani Salim bin Auf datang waktu Jumat Lalu beliau pun beserta para sahabat yang menyertainya melaksanakan sholat Jumat. Mereka ada <clears throat> rombongan 100 orang. Kemudian sekarang kita masuk pembahasan yang baru yaitu setelah selesai sholat Jumat mereka mengadakan perjalanan ke tengah-tengah kota Madinah. Penulis kitab ini Syekh Safiur Rahman al mufarafuri dalam kitabnya Raudatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar beliau menyebutkan at tukulu fil Madinah masuk ke kota Madinah. Madinah ini mula-mula namanya adalah Yathrib. Kemudian berubah menjadi Madinah. Maksudnya Madinah itu adalah kota yang dimaksud adalah kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Madinah An-Nabawiyah. Namun yang terkenal disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah yaitu kota Madinah yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada nabi yang beliau adalah cahaya. Beliau qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala ثم اتجه نحو المدينة وقد زحف الناس للاستقبال وارتجت البيوت والسكك بالتحميد والتقديس Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat Jumat di perjalanan, beliau melanjutkan perjalanan ke tengah-tengah kota Madinah Orang-orang di Madinah sudah berkumpul untuk menyambut kedatangan beliau. Rumah-rumah, kampung-kampung, gang-gang terdengar suara gemuruh dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah dan taktis memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keadaan kota Madinah. Mereka berkumpul berbondong-bondong menyambut kedatangan manusia tercinta Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suasana di rumah-rumah di kampung-kampung sangat ramai. Mereka membaca Alhamdulillah, mereka membaca Subhanallah, bertakbir, bertakdis dan yang lainnya. <clears throat> Ini menunjukkan kegembiraan mereka dengan kedatangan seorang Nabi Rasulullah Muhammad SAW. وخرج النساء والصبيان والولائد يقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع <coughs> Para wanita, anak-anak, dan gadis-gadis Semuanya keluar dari rumah sambil mengucapkan al badru alaina min taniyatil wada'. Telah terbit bulan purnama kepada kami yaitu dari taniyatil wada' dari Mekah. Maksudnya adalah Rasulullah SAW alaihi wasallam. Beliau adalah bulan purnama. Wajib atas kami semua bersyukur karena beliau berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang yang diutus kepada kami, Anda membawa perkara yang ditaati." Ini yang kita kenal ya, Tola al-Badru alaina. Dan riwayatnya ini sahih disebutkan oleh Ibnu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Demikian pula oleh Al-Mansur Furi dalam kitabnya Rahmatan lil Alamin. Jadi Tola al-Badru ini benar adanya. Namun tidak ada riwayat yang mengatakan memakai menabuh rebana, nggak ada. Ada tapi riwayatnya itu tidak sahih. Jadi yang ada cuma ucapan-ucapan saja menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yamurru fi darin min duril amfar illa akhadhu khutama naqatihi yaqulun halumma ilal adadi wal uttati was silahi dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> tidaklah melewati satu rumah di antara rumah-rumah penduduk Ansor, penduduk Madinah, melainkan mereka semua memegang tali kendali onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan marilah ke sini. Marilah menuju jumlah yang banyak, persiapan yang matang, senjata yang lengkap, dan perlindungan yang kuat. Jadi ketika beliau lewat, masing-masing orang itu rebutan. Memegang tali kendali onta Rasulullah SAW. Mereka ingin agar Rasulullah singgah di rumah mereka atau di kampung mereka. Sambil mereka menawarkan. Yang mereka tawarkan ada empat. Yang mereka tawarkan al-adad. Kami mempunyai jumlah yang banyak. Kami punya pasukan yang banyak. Kemudian yang mereka tawarkan al-uddah, kami punya persiapan yang matang. Kemudian yang mereka tawarkan as-silah, kami punya senjata yang lengkap. Kemudian juga yang mereka tawarkan al-man'ah, yaitu perlindungan. Mereka mempunyai tameng yang sangat kokoh untuk melindungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi melancarkan dakwah Islamiyah. <clears throat> Fakana yaqulu lahum khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Namun Rasulullah SAW hanya mengatakan kepada mereka, biarkanlah unta ini berjalan karena dia itu diperintahkan. Jadi waktu itu beliau mengendarai unta, untanya siapa namanya? Oswa. Jadi Rasulullah SAW punya beberapa onta dan masing-masing diberi nama. Kemudian juga beliau mempunyai beberapa keledai dan diberi nama. Jadi semuanya diberi nama. Yang ini namanya adalah Koswa. Ada pula Abba. Ada pula keledai beliau namanya Ufair dan yang lain-lainnya. Jadi kata beliau biarkan onta ini jangan dipegang, biarkan dia jalan sendiri karena di ini ada yang ngatur. Jadi dia sudah disetir, ada yang nyetir. Itu yang nyetir ada di alam gaib. Nanti dia itu berhenti di mana sudah ada yang ngatur, yang ngatur. Itu Allah Subhanahu wa taala. Falamma wasalatin naqatu ila mawdi'il Masjidin Nabawi barakat. Falam yanzil anha hatta nahabat wa sarat qalilan thumma iltafatat ورجعت فباركت في موضعها الأول فنزل عنها maka tatkala onta itu sampai di tempat Masjid Nabawi yang sekarang dulu belum ada masjid ya belum ada masjid itu tanah milik anak yatim ketika sampai di tempat Masjid Nabawi yang sekarang ternyata onta itu barokat onta itu turun duduk tapi Rasulullah SAW tidak turun dari onta tersebut. Beliau tetap di atasnya. Kemudian onta itu bangkit lagi dan berjalan sedikit. Kemudian onta itu menoleh. Setelah menoleh, kembali ke tempat semula. Lalu onta itu duduk lagi. Jadi sudah duduk, kemudian bangkit lagi, jalan sedikit, ontanya noleh, kembali ke tempat semula, duduk lagi. Setelah itu barulah Rasulullah SAW turun. Dan memang itulah tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dituju untuk dijadikan Masjid Nabawi. Lalu dibangunlah Masjid Nabawi. Itu milik anak yatim. <clears throat> Dibeli oleh Rasulullah SAW tanah tersebut. Faja'alan nasu yukallimuna yukallimunahu fin nuzuli anhum. وبادر أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فأدخل رحله في بيته Lalu orang-orang di sekitar sana pun saling berbicara kepada Rasulullah SAW agar supaya beliau singgah di rumah mereka. Mereka rebutan meminta agar Rasulullah SAW singgah di rumah mereka. Kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bersegera mengambil perbekalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke rumahnya. Jadi kalau mereka baru bicara dengan Rasulullah saja, nginep di rumah saya, tinggal di rumah saya. Abu Ayyub ini lebih cepat. Langsung bekalnya Rasulullah diambil dibawa ke rumahnya. Mau nggak mau kemana? Ya ke rumahnya Abu Ayyub. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرء مع رحله Rasulullah SAW hanya mengatakan Al-mar'u ma'arahlih Seseorang itu bersama perbekalannya Bagaimana saya akan menginap di rumahmu Bekal saya ada di rumahnya Abu Ayyub Yang mau nggak mau ke rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah Muhammad SAW dengan apa nama cintanya sahabat Abu Ayyub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqada As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu bi zimami rahilatihi kanat indahu lalu sahabat As'ad bin Zurarah mengambil tali kendali onta tersebut dan onta itu ditaruh di tempatnya As'ad bin Zurarah. Rasulullah Muhammad SAW di rumahnya Abu Al-Ansari dan ontanya di tempatnya As'ad bin Zurarah. Wasabaqa suratul ansar fi istidafati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang-orang dermawan dari kalangan penduduk Madinah, mereka bersegera memberikan jamuan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjamu karena beliau adalah tamu bagi mereka. Fakanatil jifanu ta'tihi minhum kullalailah. Sehingga pada tiap malam selalu saja ada di tempat Rasulullah SAW tersebut mangkuk-mangkuk besar yang berisi makanan. Fama min lailatin illa wa ala babihi talat awil arba' minha. Tiadalah lewat suatu malam Melainkan di depan pintunya sudah ada tiga atau empat daripada mangkok besar berisi makanan untuk menjamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah itu bahwasanya kita dianjurkan menyambut kedatangan para tokoh masyarakat dianjurkan menyambut kedatangan para tokoh masyarakat. Kalau mereka datang dari jauh, terutama adalah tokoh-tokoh agama, disambut sebagaimana mereka menyambut kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambut kedatangan termasuk juga menyambut kedatangan orang yang pulang haji itu biasa dilakukan oleh salafus soleh menyambut kedatangan mereka. Tentu saja tanpa berlebih-lebihan tidak berlebih-lebihan. Kemudian juga dianjurkan pula kalau kita mendapat sesuatu yang menyenangkan, yaitu kita dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid dan yang lainnya. Mendapat sesuatu yang menyenangkan, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kandungan kita ini pula boleh para wanita dan gadis-gadis keluar rumah. Itu boleh dengan catatan aman daripada fitnah dan mereka mengenakan jilbab yang syar'i. Kemudian di antara kandungan dari potongan kisah ini pula boleh seseorang itu mengucapkan syair-syair, nyanyian-nyanyian dan anasyid. Boleh. Mengucapkan syair, nyanyian dan anasyid boleh. Dengan catatan tanpa ada alat musik kecuali itu rebana ketika ada pernikahan dan nanti insyaallah kita bahas dalam keluarga sakinah kita memasuki bab tersebut kemudian dengan catatan pula anasid itu syair-syairnya tidak mengandung penyimpangan lirik-liriknya itu sopan tidak mengandung penyimpangan kemudian diantara syaratnya pula hendaklah anasid itu berada di bawahnya Al-Quran Jangan sampai Al-Quran dikalahkan oleh anasid. Anasid segala-galanya, Qurannya kalah. Tidak. Quran tetap nomor satu, anasid nomor berikutnya. Nomor sekian. Karena ada orang yang lebih tersentuh oleh anasid daripada oleh Al-Quran. Kemudian syaratnya pula, cara penyampaian anasid itu adalah cara penyampaian yang tidak menyerupai orang-orang fasik. Karena sekarang anasit hati disampaikan sambil joget sama dengan penyanyi dangdut dan yang lainnya. Ini sudah menyimpang dari anasit yang yang dibolehkan. Itu diantara syarat-syarat anasit. Karena anasit itu juga perlu. Anasit itu perlu untuk melepaskan kelelahan, untuk menimbulkan semangat, itu perlu. Anasit tentang cinta Allah, tentang cinta Rasulullah SAW, tentang cinta sholat, tentang jihad fisabilillah, tentang membela Palestina, membela kaum muslimin, perlu. Anafid itu perlu menimbulkan semangat. Sekali-kali di setel, didengarkan, menimbulkan semangat. Dan itu juga biasa dilakukan oleh para sahabat. Bahkan mereka di dalam masjid pun mengumandangkan anasyid. Ada beberapa sahabat yang terkenal sebagai pembuat anasyid untuk membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para syu'ara, para penyair. Di antara mereka adalah Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu ketika Hasan bin Thabit ini mengumandangkan anasyid atau syairnya di dalam masjid. Lalu beliau dilirik oleh sahabat Umar. Sahabat Umar ngelirik. Artinya sahabat Umar sepertinya enggak setuju. Begitu dilirik oleh sahabat Umar, Hasan bin Thabit ketakutan. Ketakutan. Langsung beliau mengatakan, lakot kuntu unfidu fihi wa fihi man huwa khairun minka." Atau kama Sungguh aku dahulu pernah mengumandangkan anasid di dalam masjid dan di dalam masjid itu ada orang yang lebih baik dari Anda dan orang itu diam saja. Siapa orang itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara anasid yang dibuat oleh Hasan bin Thabit untuk memuji Rasulullah SAW itu anasid yang sangat terkenal wa ajmala min kalam taraqattu aini wa ahsana min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u kata beliau Wa ajmala minka lam tara aini. Mataku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari Anda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsana minka lam talidin nisa'u. Dan tidak akan pernah ada wanita yang melahirkan orang yang lebih bagus dari Anda ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin anda diciptakan terbebas dari semua keburukan, semua cacat, semua aib. Anda nggak ada cacatnya. Ta'anna dapat kulik takama tasya'u Seakan-akan Anda diciptakan sebagaimana yang Anda inginkan Seakan-akan beliau milih sendiri Saya ingin begini, saya ingin begini Ini diantara pujian dan boleh Memuji Rasulullah itu boleh Orang Islam itu harus muji Rasulullah SAW Hanya saja pujian yang wajar Yang tidak melewati batas apalagi sampai mengangkat beliau ke derajat ketuhanan. Tentu tidak. Karena beliau mengatakan di dalam hadis yang lainnya, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kamu mengkultuskan aku sebagaimana Isa, sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi pangkat beliau paling tinggi itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah tidak disembah, Rasul Allah tidak didustakan tapi diikuti. Dan masih banyak lagi anasyid-anasyid yang lainnya termasuk sekarang ini ketika muslimin digempur oleh Yahudi itu juga ada anasyid yang sangat bagus untuk menimbulkan semangat Di antaranya adalah khaybar khaybar Ya Yahud جيش Muhammad, saufa Ya'ud Khaybar Khaybar. Ya Yahud جيش Muhammad, saufa Ya'ud Wahai Yahudi, kamu ingat perang Khaybar. Tentara Muhammad pasti akan kembali lagi. Karena ketika perang Khaybar, Yahudi diserbu oleh pasukan Rasulullah SAW dan benteng-benteng kokoh mereka berhasil dirobohkan dan mereka pun mendapatkan kekalahan telak orang-orang Yahudi ketika perang Khaybar Karena mereka selalu mengacau, merusak, kemudian menfitnah, melanggar perjanjian dan keburukan-keburukan yang lain. Kemudian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara kandungan yang kita bisa ambil dari potongan kisah ini yaitu hendaklah kita membela orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita membela mereka, kita membantu mereka dan kita mendukung mereka. Sebagaimana di sini orang-orang Ansor semuanya berebut untuk Rasulullah SAW tinggal bersama mereka dan mereka menawarkan hal itu. Jumlah kami banyak, kami punya persiapan yang lengkap, senjata yang senjata yang banyak juga, kemudian punya perlindungan. Berarti mereka sudah siap mengorbankan segala-galanya demi membela dakwah Islamiyah, membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa onta yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disetir oleh malaikat. Sehingga Masjid Nabawi yang ada sekarang ini itu letaknya adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masjid Nabawi yang ada sekarang itu pilihannya Allah. Memang Allah yang milih tempat itu. Jadi onta dibiarkan saja turun di sana, jalan lagi, mundur lagi, turun di tempat yang semula. <clears throat> Jadi memang tempat itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Masjid Nabawi yang ada sekarang sudah diperluas, sudah ada perluasan ya. Namun kalau antum diberi rezeki oleh Allah bisa ke Madinah, itu masih bisa dilihat masjid yang asli pada zaman Nabi dulu. <clears throat> di bagian depan itu di tiang-tiangnya bagian atas itu ada warna-warna hijau, tulisan-tulisan warna hijau di pinggir-pinggir tiangnya. Itulah masjid Nabi yang asli dahulu, nggak terlalu besar. Jadi itu masjid Nabi yang asli. Jadi kalau antum berada di sana, berarti berada di masjidnya Nabi yang asli dahulu. Itu masih ada tandanya. Kemudian setelah diperluas, maka semuanya juga termasuk masjidnya Nabi Masjid Nabawi. Hanya itu dulu letak yang masih aslinya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku di sana itu adalah taman di antara taman-taman surga. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan berada di raudhah. Di raudhah, sholat di sana, berdoa di sana. Dan raudhah itu adalah taman syurga Itu berada di antara rumahnya Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah. Kalau sekarang di antara kuburannya beliau dengan mimbar beliau. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula <clears throat> adalah keutamaan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari karena Rasulullah SAW memilih beliau sebagai tempat untuk tinggal di rumahnya. Abu Ayyub Al Ansari disebutkan waktu itu Abu Ayyub, Abu rumahnya tingkat dua, lantai dua. Lantai dua. Waktu itu Abu Ayyub itu nggak mau kalau Rasulullah berada di atas, sedangkan beliau berada kalau Rasulullah di bawah, sedangkan beliau berada di atas, nggak mau, khawatir nggak sopan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Ayyub selalu memberikan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah makanan itu selesai habis, tinggal piringnya saja. Maka piring itu dikoreti dan dijilat oleh apa namanya? dibersihkan oleh Abu Ayyub. Bekas-bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh, ini boleh mencari berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh. Dan ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu hari pernah Abu Ayyub memasak yang mana di sana ada bawangnya, ada bawang, ada basol, bawang merah. Ternyata nggak dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub takutnya bukan main. Ya Rasulullah, haramun. Wahai Rasulullah, pakai ini haram ya Rasulullah? Kok oh, tidak Anda makan? Kata Rasulullah, enggak, enggak, tidak haram itu. Cuman saya tidak suka dengan baunya. Karena saya selalu kumpul dengan malaikat. Fa innal malaikata tata'azza kama yata'azza banu Adam. Malaikat terganggu oleh baunya sebagaimana manusia terganggu oleh baunya. Jadi enggak aram cuma Rasulullah enggak mau, enggak mau makan apa makanan yang menimbulkan bau. Bawang ya, bawang putih, bawang merah menimbulkan bau kalau tidak dimasak. Oleh sebab itu sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala itu mengatakan, kalau kita tetap kepingin makan bawang putih atau bawang merah, yumit huma tabkhon hendaklah baunya dihilangkan dengan cara dimasak. Kalau dimasak baunya hilang. Apalagi kita hendak sholat ke masjid, kita nggak boleh makan bawang putih dan bawang merah. Bahkan disuruh pulang dulu dibersihkan baunya. Demikian pula segala bau yang bisa mengganggu. Ini adalah keutamaan sahabat Abu Ayyub al amsari Kemudian juga keutamaan sahabat As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu yang onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya. <clears throat> Kemudian ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di antara kandungan potongan kisah ini pula adalah keutamaan menjamu tamu. Dan ini termasuk akhlak Islamiyah. Apalagi tamunya adalah tamu orang-orang besar, orang-orang yang mengemban jabatan-jabatan agama, yang dikenal sebagai orang mulia dan orang baik Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya.